الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين Niki singkat cerita ahlul jannah podo jagungan atau santai-santai kalian koncone terus wonten cerita qala qailum minhum. Kala ngucap sapa qailun sebagian wong sing ngucap minhum sangi ahlul jannah ngucap inni kana liqarin. Ini saat temen sunu kana ana iku li kedhe sopo kori non konco. Aku zaman ning donya ndek kanca. Sahibun tegese yung kiro kang mungkiri sopo sahib al baksa ing tangi songko kubur. Ya aku ngucap sapa koren limaring ingsun tabkitan halim bentes-bentes. Maksudnya bentes-bentes itu menyalahkan ya. E, menghina itu. A inna kalaminal musotikin. Ain naka ana ta sak temene sira laminal musaddiqina setengah musim bener benerno kabeh bilbasi kelawan tangi sangka kubur. Aida mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunalan ana kita utoroben rupa lemah wa idomanan rupa balung. Ain ana ta te kita bilham filham zate ini. Iku tetep ing dalam hamzah luru fisala sati ing dalam telu mawadi uma fisala sati mawadi ing dalam telu pira-pira tempat te perkara takut damakang disi apa mah. Ya, sakit tahqiq, sakit tasil, sakit irkholi alifin bina rumah kados kaidah kaitan. Lama dinuna iku diwales kabeh, madziuna tegese diwales kabeh, wa muhasabuna lan den hisab kabeh. Angkara ngingkari sapa koren dalika mengkon-mengkon hisab enten klan maneh. Kala ngucap sapa dalikal qail, wong sing mengkono-mengkono ucap li ikhwanihi maring kancane dalikal qail, hal antum muttaliun. Hal antum nata te sira kabeh muttaliuna iku gelem nginceng kabeh. Gelem delok kabeh mai serta ingsun lan nari maring neraka. Linang dura supaya ningali kita halahu ing tingkae korin. Fayaqulu nama kau ucap sapa ahli jannah laura. Fatola kau ningali sapa dalikal qail. Ai dalikal qailu dikese mengkon-mengkon sing ucap min di kuwal jannati sanging sebagian jendelani suwargo. Utawa bolongan ono ing swarga. Faro'ahu mongko ningali sapa ahlul jannah atau dalikal qail hu ing qarin. Ero'a. Tegese ningali sapa dalikal qail qarinahu ing kancane dalikal qail fi sawa'il jahim ditingali ning neraka paling jero. Ewasatinar tegese tengah-tengahin neraka. Kala ngucap sapa dalikal qail lahu maring kori tasmitan hale misoi utawa hale ya, nyepelekno utawa hale nyalah-nyalahno. Tawahi demi Allah in sedune kelakuan utawa lafat in mukhafafatun den ringakno minas sakilati saking in sing inna. Dadi inna ditakhfif dadi in. Sangka kata innahu. Ingkit tameh mesiro, e korob tati kese mesiro latur dini, yaktine nginakno siro ni ingsun. Dituhlikani supaya rusak siro ni ingsun, bi ihwa ika sebab oleh no siro. Walau la nikmatu robbi, umpama ora ana te nikmat pengiran ingsun alia yang atas ingsun bil imani klan iman, lakun tu tine ono ingsun minal muhdorin setengah sangking wong sing ditekakno ning neraka, maka ni siro finari indalam dalam Bon titik nih. Watakululan lan ngucap sapa ahlul jannati penduduk swarga, afama nahnu bimayitin. Ana ta uta kita bimayitin klan mati kabeh ila mutatanal ula, kecuali mati kita sing pertama, Allah rupane mautah fid dunia ing dalam dunya. Wa ma nahnu lan ora ana ta kita klan wong sing disiksa kabeh. Huwa ta iki dawuh istifham mutalazzud niku istifham ngonto enak, istifham sing gawe rasa enak. Wa tahaddusin nan istifham minangka cerita. Cerita bini amatillahi ta'ala klan nikmati Allah ta'ala minta yidil hayati. Sang, takbid ya. Minta bidil hayati. ngabadek no kehidupan. Wa adami ta'zibi orang ora anane disiksa. Inna hada saat temen iki ila ya ditikse perkara zikra kang den sebut apa ladi ahli jannati maring mulur swarga. Lahu wa yaktinu te hada iku al kebejanan ala zimu kang gedhe. Limis liada kerawan sepadene iki fal ya'mal mongko becik nglakoni sapa al amiluna sapa pira-pira wong sing lakoni. Ila den ucapno apa ngene yuqalu lahum dalik den ucapno lahum maring wong akeh apa dalika dawuh limithli hadza falyamalil amilun. Wakila lan den dawono pengene hum yaquluna. Hum ta kabeh yaquluna ngucap sapa wong akeh hu ing dalikal qaula. Adzalika khairun nuzulam am syajaratus sakum. Adzalika ana ta te mengkon swarga sing penuh dengan nikmat ilmat kuru tegese kang disebut lagu maring wong akeh iku khairun luwih apik apane nuzulan sogatane apa suguhane utawa jamuane. Bahwa tekang aran nuzul kuma perkara yu adu kang den persiap napa malin nazili kedhe wong sing tamu. Wong sing singgah min devin sanging tamu wa khiri lan liyane doef. Amsa syajaratuz zakum utawa dibanding wit zakum. wit zakum wit sing banget berdurine, banget beracune. Al muaddatu kang den sediakno al muaddatu kang den sediakno li ahli nari maring penduduk neraka. Wayati azzakum min akhbasis sajari sanging elek-elek uwit. Al murri kang banget paite. Niku biti hamah ya. Napa? Kelawan ana ing daerah Tiham. Kang utai manggare utawa mancunge ikilah sajarah al musabbau kang den surupakno bitol inakhli lan manggare kurma iku kaanahu kaya kaya sedene tolu iku ususatinu das-das setan ayil hayatu tegese kaya ulo al qabihatul manggori kang elek pemandangane Fa innahu mongko satemene kufar ayil kufara yul akiluna kene mangan kabeh minda sing sajaro. Ma'akub khiha serta nela sajaro lisiddati juhim krana bangete lesune kufar. una mongko bakal ngebaki kabeh minda sing sajaro albutuna ing weteng. Padahal pakanan gak enak tapi dilahap bae saking resune. Summa innalahum. Mongko nulis satemene iku tetep kedhe ahlun nar alaiha ing atase nar la sauban ikti campuran tambahan min khamimin saking banyu sing banget panase. Aima rintik aima intik banyu harin kang padak. Aima intik banyu harin kang panas. Yasrobuna kang ngombe sapa ahlun narhu eng mak. Fayak tali itu mongko dadi campur apa mak bil makuli kan barang siti pangan minha sangking sajarati zakum. Fayasiru mongko dadi sauban lahu. Fayasiru mongko dadi apa makul utawa mak sauban hale dadi campuran lahu lil makul. Summa inna marja'ahum ila ilal jahim. Monggo nuli sak temne baline wong akeh la ilal jahim ne maring neraka jahim. Yufidu maidai apa iki dawuh annahum sak temne ahlun nar yukhrajuna den tokno sapa ahlun nar minha saking kawasan ahlin nar. Kawasan itu li surbil hamim krana ngombe banyu sing banget panase. Wa annahu lan sak temne al hamim kharijaha iku ana ing jabane hadihin nar. Innahum alfau abaahum dhalina fahum ala akharihim yuhrawun. Ya kula terangno nggih, tak terang no kau nak faham, kau naik nek swargo jadi faham jadi pilihan dia keluar nak nak kau saya kira faham kau paham swargo faham nak saya kira faham paham ben pun rokok jadi rafaham jadi dadi mun ra usah direncana mlebu napa rokok wae mlebu-mlebu dhewe ora usah direncanakno mun mun dados ngeten nggih dados ahli swarga ya kurang penggawean pancen salat israwajib, ra wajib pilpres gak nopo, apa dadi kurang penggawean ahli swarga niku pengen. Saking kurang penggaweane iku jagungan. Jadi misalnya kula Mustofa Rukin jagungan, piye enak nih swarga, ya enak. Zaman ning dunia piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebang kita. Teman saya itu sering melecehkan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjuk nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman yang dunia oleh kancanan wong nopo dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya aida mitna wa kunna turaba wa idoman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari pembalas balasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swargo kurang penggawean. tapi piye delok piye jadi konco-konco nih, moh kurang malu di konco. Jadi fayakulu nala. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jadi Mustafa jadi Kifat, moh aku gak kancaku delok dewi jadi Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean mulai ning donya sampe ning swarga. terus delok. Terus fatola'a faro'ahu fi sawail jahim. Bareng di ini delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng ini. Jadi uang itu nak tu nanti ini suaraku e aja hasut. Nah, Semenang terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ATI sempat ngerayu supaya Ruhin jadi nabi. Apa saya sekarang mati? Tidak kan saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak ma mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang rokok. Jadi nunjuk no sunai manusa iku ora puas nak ngalah ngalahno suwe. Nganti neng swarga iku rong lego nak. Nah, Jadi manusa itu hasutnya itu terlembagakan sampai akhirnya. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah pun roko, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Jadi <laughs> hasut iku ya seru no. Jadi Nak kula pun mboten, makome mboten wonten, kula mboten mboten. Niku makome rukin barang dadi lari lho kan dinyak melarat, gendut, keriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya, Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar tapi ngurmat iman tidak benar bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah ngelola negara raiso banyak negara Islam sing carut nopo Marut. Ngurus bojo raiso banyak santri sing pegah pegatan. Ngurus anak yo ya raiso anak yo ya dubu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo ya raiso Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah nggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Wapi ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allah al mudabbir sing ngatur kok melok ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. <laughs> sebagian goblok klasi, sebagian keterusan. Nggak sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober ora kober mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fase kelas ben kono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu innaha ula inapa ladulun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip pemnyatane ngono, ngelola negara gak bisa, ngelola keluarga gak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan ngono. Dadi wis ning swarga iku cita-citane wong tetap tetep fal amanu ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi gue sok ben ning swarga ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dene yang teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal aro iki yang turun Hal suwibal kufaru makanu ya falun. Delok saiki kowe aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini suaraku ini dunia wis kalah wis nurut ya no. Jadi menteri ya nurut, wis nurut aja Barang dunia pek no. Cuma arah bener ya healing, no, itu bahaya, bahaya arah bener. Tapi rasa, rasa kerusuhan no. kerusuhan, biasa wae. Gremeng ya gremeng, soalnya ben ada di udun apa. Katanya memang gitu, orang emosi nak dimpet itu jadi dari udun, dari doang gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia nggak lego. Nggak lego kalau nggak tahu nasib orang yang dulu menghina di dia. Makanya tadi. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya katanya nanti nggak ada hari kebang kita lalu teman ateis saya sekarang di mana sekajak kancana ayo dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna gak tapi si teman ini tetap ingin melihat selesai lihat ternyata itu di neraka terus melakukan dialek tadi apa yang kamu katakan salah kamu mengatakan selamati akhir urusan salah ternyata saya sekarang tidak mati afa ma'anahnu bimai Yitin ilamu tatanabuna. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal Quran itu harus sapal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau kok maca Quran itu ibadah Ya suwe nama maca Quran ibadah. Tapi tidak faham. wong khawarit sing tukang mateni wong ya apal Quran. Itu gara-gara rafa, Kami akhirnya kewajo. Nanti kandani ku angel. Sing kandani ku aku. Nah, sing Mustafa padu merapal kan. Eh sing ngladani kudu aku. Mbok yo ya wong mikir to. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Mau apal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. <laughs> Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swargo ae. Ning donya ben donya mau sedih Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali Korin, Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, Aina kalaminal musodikina idamit mitta wa kunna wa aina Nah, Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti, nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah orang-orang yang mencibir ini kan sakit, orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak kamu bener kok ora kok berdendam melane. Jadi dendam itu anak neneng suwargo, nak neng rokok ora kok dendam Dianjuti malaikat oleh dendam bi Tapi bareng neng suwargo happy happy itu bi Kancam disek sopuai ya. Ora konco partai maksudnya konco gitu. Ya, jadi sok nani swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. itu geman musa ya aku demen isin besok ben. De musa jebule swargane. Ndi musuhku, sing aku delok. Terus jare kancamu teko, ah, aku ning dhuwurmu. <laughs> ya jarang repot ya. Jadi terus kedua, okay, peringatan dari Quran. Allah itu sangking kudrohnya itu senengannya itu gawe fitnah. Fitnah itu suatu yang nggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Ya. Mereka wong rokok itu makan saja rotus zakum. Lah wong kafir tambah guyu Muhammad uga waras. Jare rokok banget panas sih. tapi di saat yang sama ngomong wet isotum. Bu, Mestinya rokok itu kan enggak ada pohon. Melani Allah nanti ngendikan wa ma ja'alna ru'yal aroina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Melani Dewi Pangeran seperti wa ma naru yallati aroina ka illa fitnatal wasya jarotal malau natafil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunia kaya wong Islam saat ini yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut, yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi, sehingga seakan-akan kita ini salah ngurus dunia wae iso, ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga, dadi iso den dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Kalau kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula mergo kula niku pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampean nak teng putih suwargo. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal iki yang turun. Jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngilu awakmu dhewe, milah dendam apa milah ben rawa? Milah dendam <laughs> ya ya. Syaratnya mlebu apa? Suwargo. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Nanti kalau bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem melek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem melek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi. Ben aku wae sing tanggung jawab. Kau nak satu Nabi kan elek. Maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sih tanggung jawab. Tapi nyalahan aku neraka, yakin neraka. siji yo ora level, level, Pak siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik elek bicara, Wah, aku gak bengi pas sampe nyembah aku." Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan? dikencingi apa? Luar. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, tak idda'aita annaka utial wahya. Kamu itu mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang onta saya hilang. Lalu posisi onta saya di mana? Kamu al ghaib. Kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang onta saya di mana? Sahabat akhirnya kecang kemel. Tak colong apa-apa pokoknya. Bagaimana? Pokoknya butuhnya mangkel lo. Bodoh mangkel lo nih. Mereka gak terima nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazo tu alih. Yo ya aku sing gue kayak apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang orang Ethiopia, orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. kan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang men yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wajah pengen turu harus ngantor. wajah kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita tapi mangan rakelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak kesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi kholkom. Tapi ulama ben tetap ngenegi. Sengkaliber Sing kaliber loh ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal kok kula. Kalau ini jangan elek tetap keramat. Kue sopan tetap keramat, entah no sopan kok. orang sopanem pengaruh ya, entah no sopan tetap keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. orang ilmu ilmune apa opo? Sopan yo keliru, Jangan melek yo. Keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, itu kadang kadang keliru. Orang ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api, kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur ora ini. Loro ya, jari ke kota tanah, kan tanah kok loro. nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok geni pak ya, jari disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawur ora ini. Barang mau sakit kiai, jari kota tanah, kena kan tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho niki. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho. ah kesewen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten ono napa Kena tanah kula biasa ya. Kan kesuwen. Dia nak sawuri raine. Terus keliliben. Padahal materi manusia dari tanah. Ternyata kena tanah sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah itu sebagai manusia itu duwe dengan tanda kutip dendam tadi. dia tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima. Makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fatola'a faro'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel, tawohi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nak ngomel ya ora lega. Ayo milih suwargo, apa milih dendam? Dendam. <laughs> Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Berarti gue kudu dendam kan. Gue gue wong suka suka kudu dendam. Jute suka, saya suka, saiki coba aku sih buat dendam dendami warga desa dur. Pancet wong suka menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel karena tadi dulu sahabat tuh kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, onta aku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majang ki sapa jare sahabat. <laughs> Aku ora apa. Karakel. <laughs> Wong urusan onta kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takok urusan. Lah kula misalnya kiai, alim alamah tukang maca jalan <laughs> takoki, Gus, jare rugen kula gak ada kucing, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih, Gus. Kan ngenyak wong. Kiai ditakoki urusan perselingkuhan apa? Kucing. Bukan nabi itu dikono mesti sahabat. Aku terus kabeh apa? Ono sing ontane hilang Muhammad kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel nawa ya. Cara aku zaman sahabat kok menangin Nabi. Sing ilang untamu Nabi mbok takoki. Ya engko sing di ora ya iso njogo malah Nabi wong liya mbok takoki. Ya. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya kesopan, ngapunten nggih, Nabi suka nih hak mikir ya. Malah mau luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasil sopan gini iki. untung untamu dek takon Nabi lah nggak usah ramalak di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek, eh, cangkem apa? Eh jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani ngomong sing ini. Masyur. ono menafek neh takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok yo. Iya. "Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso." Ngono jare kancamu iso. Ya. Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep itu guyu yudok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan ini kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali terakhir neng Umar. Mar, si iso ngangkat sikilem sitok. pak Pekno pedang bi Umar. Kewan iki. <laughs> Ngono ku serai iso diadepi api anu. Kau Umar harus ngerti, ini serah kena diterang nabi akal. Ya. Makanya saya punya rencana, mau aku menangi Nabi, itu sang kemelek. Nabi ra usah, ben tetap aksana nasi holkom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati. Pedus Wedus itu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang Tauhid ya Allah yang bunuh yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli ghurur. Coba cara aku menangi nabi. Kan kita, nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang di sembelih karena darah darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, Yono ya no pangan dewi. ngono sing Gampang dikira-kira, tapi ojo Nabi loh sing ngendikan, Kue wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantas. lain bakat ya ora bakal jadi Nabi wis. Ya nak muni halal yo ya pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Bendo mangan apa bah? Badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngedikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngedikan gitu. Mereka ya mangkal ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dipakai dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap loh kanjeng Nabi. Yes, mulanya ulama itu udah keras masalah bab ngadepi wong fasik keras. Masyur Sidin Ali nanti debat be orang ateis. Ali, Kue sehari terkenal sahabat Nabi paling cerdas. Umpama kue us bo era bo bo rewangi solat, bo rewangi poso, kemudian sok mati rano popo. Terus kue rugi, bo rewangi solat, bo rewangi poso, bo rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat gak ada gak ada apa-apa. Dan nah, aku kan enak nih dunia, gak tahu sholat, gak tahu poso. Jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyur Dawi Sayyidina Ali. Inka nama taku lusitkon atau hakkon takhallasta wa lasna. Wa inka nama aku lu hakkon lasna wa ahlakta. Siapa lo di jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memang yang selamat kue doa aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh rano hisab. Ingka nama takulu hakon fakot takhol lasta wa takhol lasna. Jika yang kamu katakan benar, nggak ada hisap, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhollasna wa ahlakta, saya selamat, kue rusak. Liku mugorasi rasi dinali ucang kemelek tapi mugorasi dinali. Gue sih ngomong rugen Kan cangkem kemelek. Karena orang seperti itu raiso buat terang nabi api-apian. Di tuh dia mangke delok mangke. Lu delok mangke kesuwan li. Kowe nek mati wae SMS aku malah dinding ngomong lu. Maka jawab Sayyidina lebih. jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Bisa. Tapi jika yang saya katakan benar, maka tahallasna wa ahlak tasa selamat kamu ru. Mulai Mulane cara wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan pun rokok Saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darah ini siapapun mati itu masuk swargo. Lah aku kalah iklan iso kalah. Mulan aku kampanye paling gampang ngaji swargo, ngaji ra paham yo swargo. Go kitab ngalor ngidul yo swargo. Modus gaya-gayanan yo swargo. Ngaji mergo mangkel bojo yo swargo. Ngaji ngelalek utang yo swargo. Oh, Ngopo kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman kok. Swarga. Soal akhir ilmu neraka tak gandani wis enteni sik sabar. <laughs> Pada akhirnya tetap masuk Warga Pada akhirnya wah kapan 10.000 tahun bawa apa ya Ayo ora pengen roh orang lakoni. kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi. Ya. sohabat sahabat ulama, itu nak ngadepi wong fase. itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Tajannya Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Him siapa yang melakukan? itu? takono sing go kapak, aku ora go kapak. Jadi ketuane wong kafir, utekem lho him wong karuan berhala ora bukan nakoi, ora karuan iso ngomong, bukan nakoi. Lah utekem ning dikarwan ora ngomong mbok sembah. <laughs> Berhubung Nabi Ibrahim ini ngendikan, lah nyora aku. Lah yo iya, mugo iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem api. Mugo ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim diutek tekan, utekem lho, mu karuan berolo watu kok nako. Jare Ibrahim utekem tak kok karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sangat Ini niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko nabi ku ya ikut netok sing cangkem elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah, lha iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh, disik musuh, saiki gabung. Kuwi ku barang-barang donya kok buat soal. alu barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok terima? Mu disik musuhan kok saiki rukun, ben donya kok mbok soal. Ben wis cukuman santri kumun di sini-sini aku. Ciri utama wong balak no barang dunyo tapi nak akhirat seri. Kau aku mestinya paten soal aku, ngaji jalan, kok gak jadi wali, ku maksudnya piye? Tak ulang mulai wuli kok rale mah lebih maksudnya. Tapi kita wari jawaban, tawaduk. ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi boten saya nglangkai gu, guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho. Kersane <laughs> Kersane tetap sopan, tidak ngelangkai. Setuju ya? Jadi eh, soalnya nggak takoi, nggak takoi. kurang oh, ewu lima loh, kan? kurang kan. ewu lima. Berarti seberang tahun? belas tahun. Tak takoki itu di mubalik yora, ya khotib yora, ya kerungu kabar ruhin wali yora. Ya Nuruti kecewa-kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh. Memang nggak baik, murid nyalip guru itu nggak baik. Ya murah ape, murah iso ya harus pokoknya. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam macam. Bernya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap bertem karena istilahnya ini kanali korin. Saya punya teman. Sohibun yungkirul ba'da. Saya punya teman yang mengingkari hari kebang. kita yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya. aina kalaminal musad dikin. aida mitna wa kunna turaba wa idhoman a'inna lamadi madinun. Teman saya itu selalu mencibir masa kita nanti dibangkitkan lagi. Padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Terus sama Allah dipertontonkan, santanya teman itu masuk neraka. neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh. Dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah. Dan temannya karena salah tetap ahli Nah, hanya gak ada cerita terus berhubung itu kancamu, yang lebih rokok ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggong macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la mandullah idah tadi itu. Yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu ses sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man idah tadi itu. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu ses sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman, ternyata dia tetap ahli jan. Nah, padahal punya teman ate, ateis jelas ya. Terus niki eh, supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? ateis. Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga golek bosku saya ndi. di. Iku nara ketemu ya ora lego. Jadi manusia itu masih ini swarga itu nek gak ketemu rivale itu. Jadi sebenarnya, mbak nek rival politik, gak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran itu. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Bukan kalau terus nang sampai budi ka'annahu fa'amal terus budi innahum alfau abaahum dolin innahum saat temen kufar iku alfau podo metu isopo kufar wajadu tegese metu isopo kufar abaahum yang bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir Terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongko te wong akeh ala asari ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Mereka yes ajuna tegese padha ngikuti sapa wong ila tibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut mereka enggak Bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan tidak perlu apa diiku, diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakodolan teman-teman sesat kau belum sedurungnya iki generasi sopo aktarul awalin. Sopo aki-aki wong dhisik. Minal umami sayang pira umat al-madiyati kang wis kliwat. Walakat arsalan teman-teman ngutus ingsun fi min dalem kabeh nek ing sing meringatno kabeh. Minar rusuli sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekei peringatan kabeh. Fangdur mongko hal fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana halika ya apa ana apa akibatul mudharin, apa akibate wong sing dikeki peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh. Ai akibaturum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa ala siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan toh neng dunia mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kue jauh sampai kalah dunia kalah akhirat. Awas kena. Kalah dunia jauh sampai sini-sini wong. gue jalalan juga kalah dunia. Gunanya apa gue konsep jalalan ngalor gitu. isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awas ke sebenarnya bu swarga sini-sini wong. Ilah ibadah wahi kecuali pura pira kaulian Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satune ibadu wa al-mukhlisin atau al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adzabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ndo ing ibadah. Nak kira iki apa? ilah ibadah wahyu mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki ta napa? Lame fathah. Ilah ibadah wahyu mukhlasin iki. Tapi orang sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to? Hah? Oh, ora lek jeng Quran ya Qur'an. Mukhlas mukhlas. Auli anna wa ta'ala saat temne wa ta'ala ikhlaso no sapa ikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathilam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi mang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun fala imal mujibun. Walakot nadana lan teman-teman dungo nak kita sopon nuhun Nabi Nuh bikauli kelan dawuh Nabi Nuh, Robbi ini maghlubun fantasir. Robbi do pengiran ingsun ini saat temen ingsun maghlubun kalah kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Falani amal mujibun, mongko iku banget nikmate sopo al mujibun, Sopo dat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Eda'ana ala komi Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala nikmal muji bundat terbaik yang memberi terkabulnya do doa itu falani amal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenis apa? Falani amal mujibun. Eda anak sing dungo sopo Nuh kita ala qaumihi ing atas kaum Nabi Nuh fa nahum. Mongkong rusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bilhoroki kelawan tenggelam. Jadi kue nak mangkel be wong-wong sing ora iman, iku pilihane iku kue para pangeran. Nak para pangeran nak sing ora iman no pangeran. Kue rausah usah di ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. dan nak kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya uwes. Sementing kue neng dunyo bernegara secara sehat, gak perlu jadi nopo, teroris, gak perlu dadi nopo ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel be kaum, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran. Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindak tindakan. Kau yang ngono mbek musa-musamu sing kasut mbek kue. Tapi ya mbok nang pangeran malah bela kono. Lah kadang musamu lebih bener di bang kono ya. Di kue. Kono kerja keras juga. Terus hari kue sekere turu turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener. Kok kue pemalas, kono pekerja keras. Ya mbok ngono. Lalu juga mandi musa wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kue di musau saya rasoleh, jadi menang gue Nak podo rasoleh ya mbok jelas. Fa nahu mongkong rusak ingsun hum eng kau mana Nuh bil koroki kelawan apa tenggel Sehingga nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhnya gue mature reteng pangeran. Buatan kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud. Jadi janjian terus duel. Orang kok musuhnya turu terus di sebelah buatan enten itu. Ya kalau mau perang ya janjian, jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel nih wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahu itu dalam sorof itu kotala itu wazannya musaroka musaroka itu saling eh, saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepi sepihak. Makanya janjian oke okay, mau iduna badrun. Kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe limbe ku boten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mereka corong Jawa wani adep. Boten-boten boten nyulik ini boten. Sehingga disebut mukotalah atau napa ki? Kital. Masdarnya itu qatala yukotilu mukotalatan. Malah latihan sorop lah cong. Karena syarat mufasir itu harus ahli nawa sorop. Wana cina hulan nyelamat no ing sundu ing nabi nawa Allah hulan keluarga ini abu menaruh karfil azim saking banjir sing gede. Ail horki tegese selamat songko tenggel tenggelam. Wajah analan gaya ing zuriya atau yang anak turun nabi nuhum al bagin. Fanasu mongkot yang manusa iku luhum nasi kuminasli sangin turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Ya kamu-kamu ini sudah turunan yang steril, tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji jalalane, kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mau mukmin. Makanya kita-kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'anuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, nggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama babamu orang sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga kok ya langkai wae. Maksudnya aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh. Dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku raro iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fana mongko te manusa kulumi kabeh nas iku minasli sanging turune Nabi Ali Salam Bahkan lan ono iku lahu kedino sapa salah satu awaladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam bawa Abul Arab. Wa Faris, wa Rum, wa Ham, wa Abu Sudan. Sing kamu Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ono sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong budi, wal khazar wa ya'jud wa ma'jud wa magunalika mbah kowe minduane sing tirar mbambamu sing Abul Arab ira se Persi kita ya kurang ganteng Rom kira turu orang wong Itali. Kaya turun nanti. Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben gue, wis ben akhirin. Watarok tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan ano ingsun kesi nyisa ano ingsun ali ngatasin no tak sisakno sana an khalidati pangalaman hasanan kang api. fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir minal ambiya isaim pira-pira nabi wal umami lan umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Noh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila mil kiamat. mulanya baru barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh no Allah akan dipuji ila mil kiamat. Yang muji siapa kalau gak kita-kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan ada yang ngaji, orang tahu nggak tentang Nuh? Nggak tahu kan? Makanya banyak wali yang nggak suka doa. Bukan karena anti doa anda. Katanya, saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang donga. Nggih donga tapi juarang banget. Ora koyo kowe men donga ora tau mandi. nu jarang donga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunahku otomatis layak mendapat doa doaku. Dawe Nabi Masyur, ala khulafai rahmatu. Apapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa itu? Alladzina yuhyu nama amatahun nas min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji. Di dunia ilayomil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau ada ilawah, beliau konsisten berjuang ilat tahu. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musodek dulu. Katanya Musodek kan punya pengaruh 40 ribu orang yang ngakui Musodek itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musodek. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musodek Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Iya gitu. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan musutek nabi itu tidak tahu nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia nabi? Lah kamu tahu nabi apa apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi nggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya yang ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. mereka ya ora roh. Ya kok jenenge Mustafa ini. Orang pilihan, tapi ya kelakuan ini ngene iki. Aduk kan di wong sing tukang istirahat. Dadi manane Mas Ruhin wong sing seneng. Mulane turah turu. sarokai mana nih istirahat. Nganggo sintasin. Sila itu tukang istirahat bener udah pemain ini. Ya apa-apa, sepele kan dia istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai pak wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, ndak usah berlebihan, ya Karena kita yakin dungane Nabi luwe mandi timbang doa kita doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul juga ngaji, gue sih karuan. Mus jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyur itu. Bu Bu'istu mu'alliman. Sebagian riwayat pakai innama. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal. Itu Nabi lakukan demi status mengajar Misalnya begini, sama tak bedai, enggak tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya? Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin coro Allah, itu afdol saya. saya. Saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya orang Indonesia. Maksudnya saya loh, saya orang Indonesia, saya orang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya ulang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah, pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdul bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot. Dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubah itu dicopot. dicendel loh. Terus di, dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, engkau ini sahabatnya Nabi, sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita-kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak. Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai, karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu nggak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat lu. Masyur itu, Nabi pernah sholat hanya dua rakaat, terus beliau akan pulang, terus sahabat diam semua karena mereka punya adab, terus ada orang yang agak bedui. Aku siroti sholat tuh amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur dua rakaat, mulai besok berarti dua. Karena ngambil yang paling akhir. Sejak Zaman Nabi kan ada nasa manso. Kalau tak kemarin duhur dua, berarti duhur terkini dua. Terus Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun makolau duliatin apa yang dikatakan duliatin tadi benar. Iya ya Rasulullah engkau tadi sholat hanya dua. Terus Nabi takbir menambahi dua rokaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal. Cukup bina mengu meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah tiga putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat? Keempat. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelo, ngelola kesalahan. Ya, ya misalnya kamu tawaf, terus batal. Kamu wudhu, nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu bana alama fa'ala harus meneruskan, bukan mengu. Andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu cara caranya. oh kok malah komentar, sholat nganti lali, kue eling opo ayo oh, cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. nak no imam sholat salah gua anggap aja niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk gajaran wong ibu gak tapi tetap. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyur itu riwayat makuntu ansa walakin sali asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li asunna supaya itu jadi sun sunnah. Jadi makun tu ansa walakin unassa li asunna. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat tiga apa empat, milih ti tiga, milih al akol. Karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya dua rakaat, terus diingatkan sama sahabat. Terus itu jadi sunnah caranya ngelola nopo lu, caranya ngelola lupa. Begitu seterusnya. Nabi ngendikan al ajur bi qadri ta'ab secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pasti itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa, apa. Karena tadi Nabi itu yang penting bu istu mu'aliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal. Tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajar, mengajarkan. Itu masyur itu dalam ilmu usul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi Jais biasa-biasa saja atau boleh itu statusnya bagi Nabi adalah fardu ain karena liwuju bitaklim karena menjadi kewajiban menga mengajar. Masyur itu jadi dalam dalam usul fikih itu karena Nabi berke, berkeharusan menjelas menjelaskan. Sehingga kamu jangan tanya apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama. Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Lail. Sangat-sangat mencintai Qiyamul Lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat kubu sebelah bilang Nabi baru sholat dua rakaat terus enggak. Ada yang bilang delapan. Macam-macam. Nah, yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi. Meskipun bagi kita agak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat Qiyamul Lail selalu di masjid dan selalu 20 rokaat atau selalu 8 rokaat, pasti orang ngira itu fardu ain. Bahwa Qiyamul lomadon harus apa? Di masjid. Dan harus 20 rokaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten. Kadang 2 rokaat, kadang 4 rokaat, kadang 6 rokaat, kadang 9 rokaat langsung. Tanpa salam. Full langsung salam. Kadang 2 salam, 2 salam. Kadang 9 rokaat. Full langsung salam. Akhirnya apa Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasawuf awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasawuf awal sunat gak menurut madhab syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat. Salam satu. Man. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu. Umatnya tahu kalau terawih itu sunat. Sehingga bakul mi ya tetap adol mi yang tatpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang sun ada yang pulang terawih, ada yang enggak dan itu kebanyakan. Yo Nabi tadi. Lu saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok. Punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak terawih. Yura delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu memang enggak wajib. Tapi berhubung saya wis nama es kadung ngapik, ngono yo ya ora dadi jatuhku. Aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kula mbek pangeran. Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya. Nah, kue rasa ngono, kue rasa terus niru Nabi, kadang-kadang rata-rata niru Nabi. Ah, kue bolak balik, wong ora ngarah, anut kue kurang ngarah. Mulane traweh wae, nak kue bareng trawe wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perilaku mu, ora ngarah, ora ngarah. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu kenangannya beliau itu wa in sama siapa utek hadisnya ini ada di Sahih Muslim wa in karena Rasulullah layadaul amal wa wa yuhibbuhu makhafata ayufrodo alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang nggak kalau kamu bangun tidur nemu bupati nggak kebayang, nemuin presiden apalagi nggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat, wudhu terus sholat tanpa siwakan kebayang nggak kan nggak kebayang. Jika kata Nabi umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikatan. Artinya Nabi itu nggak kebayang, nggak pakai siwak itu nggak kebayang, karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah toyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu karena takut nanti dikira dikira wajib. Kayak apa nak? Hanya Nabi pas siwakan ya baik karena menunjukkan itu sunnah. Pas tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah anak kue pas rasiwakan mergoda blek ngono lho. Mulane kuwi ojo Kan eh jajal ya kangkang sing biasa rokokan, rokokan bariku noko komat langsung sholat tasiwakan. Sing biasa ngaji sore lho ora usah contoh adu-adu. Enggak kelakuan lho. Iku perkara niru Nabi ta perkara rasa rasa nah, Ayo jawab. Jadi Nabi itu beda. Perilaku apa saja itu jadi teladan, akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum. Tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama ya orang ngene iku, Cung. nemen-nemen. Wala yusyadzahadatina ahadun ila gulabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utau tukang no wong li, wong li. Coba kamu kalau nggak pernah tahajud, roh wong turu terus Bu Arani zahid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud rong minggu. Oh kebo itu turu. Lha tahajud rong minggu yang eh, ngebok ngebok wong itu. Kan, gitu. nih solem ku bahaya. Malah aku seneng soalnya pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkem wae. Aku sih yakin. Ngurus rai-rai ini ketara, aku sapal. Eh jajal kowe ya sing ngaji aku kon tahajud seminggu ya. Roh wong turu. Ngorok pisan. Oh neng dunia pisan ora turu kebun. Padahal lagi rong kayak apa kalau kita tahajud setahun? Mulane orang ngekeki rezeki kita tahajud wis wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nak tahajud. tapi aku ya tetap, tetap sunat tahajud tapi kelakuannya belum dijogo maksudnya ya tahajud tampung kritik orang nak kowe kuat ngono ya monggo tapi kira-kira cangkem elek satu urip ngene-ngene wis ibadah pas-pasan Wong aku model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul sholat tuh hanya lima kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib, enggak. Demi Allah, saya enggak akan menambahi dan enggak akan mengurangi. Pas. <laughs> Wis wae makom kula wis wong desa niku Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Enak ya, sampai nabi ibadah saat ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh opo? Nah kula kan ketambal ngalim. Kurang ibadah menang alim. Lah aku ya kurang ibadah menang opo? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa yang jelas. Beliau itu kalau nggak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa Rasul? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Dan itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari keempat kelima sudah nggak lagi terawih di masjid. Tapi Umar tetap terawih sampai akhir Roma karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya agak dikira wajib, tapi tetap berstatus sunnah. Orang kok terus Nabi rawat traweh, aku yang melok orang traweh kesuwen nanut Nabi. Usul fakih berarti gioblok yakin. <laughs> Logika usul fakih rangono, ngono. Nabi harus meninggalkan itu supaya agak dikira wajib, tapi umat ya usah tetap ngelakoni sunat. Wong pedak Ramadan kok ora gelem. Tapi ora usah ngritik sing ora nglakoni piye-piye sun. Dadi sing bakul bakso ya keben sing satpam ya keben ibadah ora traweh tok. Golek rezeki yo ya ibadah. Nyeneng no bos merah dipecat yo ibadah. Wedi bojo isa-isa yo. Kekalahan iku ora ibadah iku. <laughs> iku ora ibadah dul apa? Kekalahan dan kenaifan. <laughs> dan kenistaan apa? kenistaan. Rasa diterusno <laughs> dan sebagainya dan sebagainya. Ya sing jelas mbah-mbahmu itu wis steril karena tadi yang ada kafirnya dihilangkan sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh semua orang yang di kapal itu i, iman. Maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat Isra apa? Zurriyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya Nabi No, makanya di sini Imam Suyuti dawuh napa Fanna sukuluhum min naslihi alaihis salam. Semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat Nabi. Mulane ke yo keren, mbahmu yo Nabi, Nabi Nuh. Paham yo Masih akhirnya lewat Karmen, Karlan, tapi engkau yo dok Nabi. Wa tarokna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Salamun utai keselamatan iku ala nuhin ing atase Nabi Nuh. Salam minna sange ingsun ingsun Allah maksud teng mriki ala nuhin fil alamin ing dalam saalam kabeh inna saat temne kita najzi kadhalika mengkono-mengkono kabeh kama jazinahum kaya oleh males ingsun ing kabeh nasi males ingsun al muhsinin ing sing nglakoni apik kabeh inna saat temne nabi nuh min ibadina saing setengah sange kawula kita al mukminina kang mukmin kabeh summa aghraqna mongko lini lenggelamno ingsun al akhirin ing kelompok sing liya maknane kelompok sing liya kufaro kaumih tegese kaum kafire nabi nuh jadi walhasil Nabi Nuh itu mbah-mbah kita. Mergo kita setelah Nabi Nuh itu orang sebelum itu mati semua, di diikhrok, ditenggelam, kan terus yang hidup tinggal orang 80, yang orang 80 ini semuanya mukmin. Maka orang sekarang semuanya turunan orang nopo mukmin, orang mukmin yang era itu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi. Tapi tetap saja indukan bah kita itu mukmin. Ya, keren toh? Terus wa inna min syiatil Ibrahim.